Tema kita ialah merajut persatuan. Pada penyampaian tema ini, saya akan membacakan sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Al-Syeikh Abdul Rahman bin nasr Sa'di rahimahullah Beliau punya risalah dengan judul Risalatun fil hafi ala ijtima'i kalimatil muslimin wa dhammi tafarruq wal ikhtilaf. Risalah menganjurkan atau menghasung persatuan kalimat kaum muslimin dan celaan berpecah belah dan berselisih. Ini risalah ada pada Majmu' Ibnu Sa'di fil aqidah wal manhaji wal da'wah. Ini kumpulan risalah-risalah beliau dalam perkara aqidah, dalam perkara manhaj, dalam perkara dakwah di juz yang kedua halaman 579 sampai selesai. Saya pilihkan risalah ini dikarenakan apa yang beliau sampaikan begitu jelas, begitu gamblang, sehingga lebih banyak akan saya nukilkan dari beliau dan sedikit penjelasan untuk lebih memahami apa yang beliau sampaikan. الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم termasuk perintah-perintah ilahiyah, perintah-perintah Allah yang paling agung. Termasuk syariat samawi yang paling agung. Dan termasuk wasiat-wasiat kenabian yang paling agung. Ialah berpegang teguh dengan tali Allah dalam keadaan bersatu di atasnya Ya, kesepakatan persatuan kalimat muslimin. Persatuan kaum muslimin dan kelembutan hati kaum muslimin. والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال dan menghasung menganjurkan kepada prinsip ini dengan berbagai macam cara dan upaya yang bisa mencapai ke sana, baik amal atau perbuatan. Wata'awunu ala dzalika qawlan wa fi'la. Dan juga bertahun saling bantu membantu, tolong menolong di atas prinsip ini, tahun dengan ucapan dan perbuatan. Ini prinsip yang pertama. <clears throat> Prinsip yang kedua kata beliau wadah an tafarruq wal ikhtilaf. Larangan berpecah belah dan berselisih. Wa di syamil muslimin, larangan mengoyak-ngoyak, mencapik-capik persatuan kaum muslimin. Wa zajri an jami'i turuqi al-muwassilati ilaihi bihasabil qutul kan dan menghardik ya menghardik mencela semua cara-cara semua upaya-upaya yang menyampaikan kepada perpecahan tadi sebatas kemampuan dan kemungkinan ini prinsipnya bersatu di atas tali Allah menyatukan kalimat muslimin, melembutkan hati-hati kaum muslimin, menghasungnya dengan melakukan berbagai macam cara yang syar'i baik ucapan atau perbuatan bertahun di atas itu semua dengan ucapan dan perbuatan merajut persatuan dan yang kedua lawannya melerai pertikaian menghentikan perselisihan dan perpecahan Ini belum mengatakan perintah Allah yang paling agung, syariat agama samawi yang paling agung, wasiat nabi, kenabian yang paling agung. belum mengatakan setelah itu waqad dalla ala hadzal asl azim الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين dan yang menunjukkan prinsip ini, dalil yang menunjukkan prinsip ini, yang agung ini adalah Quran. Sunnah, ijma' para anbiya wal mursalin, dan ijma' para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Quran, sunnah, ijma' para nabi. Dan ijma' semua para pengikut mereka sampai hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan hamba-hambanya untuk tamasuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Bersatu di atasnya melarang mereka berpecah belah, berselisih daripadanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا الآية Ali Imran 102 sampai 103. Yang artinya wahai orang-orang beriman. <clears throat> Bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. dan kamu sungguh jangan mati, melainkan dalam keadaan muslim. Diawali dengan perintah bertakwa dengan hak tukatih. Lalu Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hanyalah kamu berpegang teguh dengan tali Allah dalam kondisi kamu bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Ini menunjukkan dari hati bihablillah berpegang teguh dengan tali Allah bersatu di atasnya dan tidak berpecah belah merupakan bagian dari takwa kepada Allah. Termasuk takwa dengan hak tuqati. Dan juga sebagai upaya untuk mati di atas keislaman. Habrullah dalam ayat ini barakallahu fikum diartikan dengan Islam. Juga diartikan dengan la ilaha illallah juga diartikan dengan tauhid. Juga diartikan dengan Alkitab Sunnah. Dan semua makna itu, eh, makna di atas nggak bertentangan. Hablullah adalah dinullah agama Allah Islam. Bimbingan yang inti adalah tauhid. Dan yang dimaukan dengan tauhid ialah makna la ilaha illallah. Sandaran hukumnya pijakan hukumnya, sumber dalilnya Alkitab wa Sunnah. Nah, kalimat jami'an adalah hal. Hai hala kaunikum mujtami'ina alaih. Dalam keadaan kamu bersatu di atasnya. Sehingga ayat ini memerintahkan kepada segenap kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan agama Allah, dengan Islam, dengan tauhid, dengan la ilaha illallah. Memerintahkan mereka untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi dalam semua hal dan juga memerintahkan mereka untuk bersatu di atasnya dan jangan berpecah belah. Kemudian Allah mengingatkan kepada segenap kaum muslimin anugerah Allah yang begitu besar kepada mereka, yaitu ta'liful qulub, Allah melembutkan hati-hati mereka dan akhirnya mereka menjadi bersaudara dengan Islam. Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum dan ingatlah nikmat Allah atas kalian id kuntum a'da'a ketika kamu dahulu bermusuhan Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah lah yang melembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat Allah semata kamu menjadi bersaudara. Maka persatuan kaum muslimin nikmat dari Allah. Mereka berukhuwah, bersaudara di atas tali Allah adalah nikmat dari Allah. Mereka bersatu padu, tidak berpecah belah. Nikmat dari Allah. Ingatkan itu. Anugerah Allah begitu besar, anugerah persatuan kaum muslimin, anugerah ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kaum muslimin. Ada perintah, ada mengingatkan nikmat dan anugerah. Kemudian Asyikha Sa'adi rahimahullah menyatakan membawakan ayat di mana Allah Subhanahu wa taala melarang pertikaian, melarang berselisih ikhtilaf. Allah memberitakan bahwasanya pertikaian dan ikhtilaf itu satap kegagalan dan tidak ada pertolongan Allah dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya wala fatafshalu wa hukum. Kalian jangan bersengketa, jangan berselisih, jangan tanazuh sebab kamu akan gagal dalam peperangan ini dan akan hilang kekuatan kalian. Al-Anfal ayat yang ke-46. Beliau mengatakan lagi dan Allah Azza wa Jal mengingatkan hamba-hambanya dengan nikmat Allah yang begitu besar tidak ada yang sanggup untuk menganugerahkannya kecuali Allah. Yaitu ni'mat ta'riful qulub. Nikmat kelembutan hati dan ukhuwah. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka kalau seandainya engkau wahai Nabi membelanjakan, menginfakkan semua yang ada di muka bumi ini seluruhnya, kamu tidak akan mampu melembutkan hati-hati mereka. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Al-Anfal 63. Nikmat besar, kata beliau, yang tidak ada yang sanggup untuk menganugerahkannya kepada Allah Nikmat wa ukhuwah, nikmat ta'liful qulub, nikmat persatuan kaum muslim. Ingatkan itu. Juga belum mengatakan Allah Azza juga mencela kaum munafikin dikarenakan mereka saling membenci, dikarenakan hati-hati mereka centang perenang berselisih walaupun badan mereka bersatu. Allah mengatakan dalam firman-Nya tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu, Padahal hati-hati mereka berselisih tentang perenang. Al-Hasyr yang ke-14. Juga Allah Azza wa Jal mengingatkan minnah anugerah Allah kepada Rasulnya SAW. Ketika Rasul SAW bisa berlemah lembut. Ketika berbicara dengan orang-orang yang di sekitar beliau. Kelemah lembutan itulah yang membuat hati mereka lunak mereka bisa bersatu dan tidak berpecah belah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat dari Allah semata, engkau wahai Nabi bisa bersikap lembut lunak kepada mereka. Walau kunta ghalib al qalbi dan fadhu min haulik. Kalau seandainya engkau wahai Nabi orang yang kaku, yang keras hatinya, niscaya mereka semua akan lari dari sekitar. Al Imran 159. Beliau mengatakan juga tentang Allah mensifati kaum mukminin mereka adalah ruhama ubainahum saling menyayangi di antara kaum muslimin. Al-Fatah 29. Dan juga Allah mensifati Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam Raufur Rahim yang pengasih, yang penyayang kepada kaum mukminin. At-Taubah 128. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW contoh yang baik. Beliau rahim, beliau rauf. Orang yang penyayang, yang, yang, yang pengasih, menyayangi umat, yang menyayangi uh, makhluk yang Allah Azza wa Jalla kaum mu'minin. Maka nah, telatani beliau, contoh beliau sebagai seseorang yang pengasih, yang penyayang kepada hamba-hamba Allah, kepada kaum mukminin. Jika Allah mengatakan dalam firman-Nya kata beliau, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Adalah kalian saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan dan kamu jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Kata Sa'di rahimahullah dan bawakan ayat ini, wa min a'zamil fir as-sa'yu fi jam'i kalimatil muslimin wa ittifaqihim bi kulli tariqah. Termasuk albir kebajikan yang paling agung yang paling besar ialah upaya untuk menyatukan kalimat kaum muslimin upaya untuk menyatukan muslimin dengan berbagai macam cara yang syar'i. Kama anna kama anna sa'ya fi tafriqi kalimatil muslimin min a'zami ta'awun 'ala al-ithmi wal 'udwan. Sebagaimana upaya untuk mencerai mereka memecah belah kalimat muslimin termasuk ta'awun alal ismi wal udwan yang paling besar yang paling agung. Beliau mengatakan setelah itu dan sungguh Allah Azza wa Jal telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim tentang sejarah sirahnya para anbiya wal mursalin yang Allah utus mereka untuk menyatakan risalahnya. Allah menjelaskan tentang bagaimana mereka para rasul menasihati umat-umatnya. Bagaimana mereka begitu ber, berambisi, bersungguh-sungguh untuk menyatukan umatnya di atas Islam. Mereka melarang umatnya dari perpecahan, dari perselisihan. Ini semua banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan wa kadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam qad abda fi hadzal asli wa 'ad وأمر باجتماع العباد ونهى عن التفرق المفضي والفساد Begitu pula Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam beliau telah menjelaskan dengan gamblang prinsip ini dan mengulang-ulang penjelasannya. Beliau memerintahkan persatuan hamba, persatuan kaum muslimin, dan melarang dari perpecahan yang menjurus kepada kerusakan. Maka beliau bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, La tahasadu. Kamu jangan saling hasad. Wala tanajashu. Kamu jangan saling najis. Najis salah satu sistem jual beli yang dilarang dalam Islam yang memunculkan permusuhan. Wala tabaghadu kamu jangan saling membenci, wala tadabaru kamu jangan saling memberikan punggung ketika berjumpa, jangan sering melengos. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba-hamba yang bersaudara. Al-muslim wa akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuh. Seorang muslim atau saudara bagi muslim yang lainnya tidak mewaliminya, tidak merendahkannya dan juga tidak berdusta atas namanya. Dalam sahih Muslim dari Imam Dari, Beliau mengatakan aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adil nasihat, agama adalah nasihat. Kami tanyakan untuk siapa ya Rasulullah? Beliau mengatakan lillah bagi Allah wali kitabihi untuk kitab sucinya, wali rasulihi tentu rasulnya, wali aimatil muslimin wa ammatihim, satu pemimpin muslimin dan seluruh kaum muslimin. Kata Sa'di rahimahullah, wa min a'zamin nasihati lil muslimin as-sa'yu fi ta'lifi qulubihim wa ijtima'ihim wa nahyihim atau wa nahyuhum 'an tafarruq. Termasuk nasihat untuk kaum muslimin yang paling agung, yang paling besar, ialah upaya untuk melembutkan hati-hati mereka, menyatukan mereka, dan melarang mereka dari perpecahan. Juga Nabi kita Muhammad SAW dalam Bukhari Muslim mengingatkan para sahabat Ansar <clears throat> tentang nikmat Allah yang begitu besar kepada mereka. Anugerah Allah yang begitu besar kepada mereka. Dalam bentuk Allah memberi hidayah kepada mereka. Allah menyatukan mereka dengan Islam dan dengan itu Allah mencukupi mereka. Rasul mengatakan kepada mereka, Ya ma'asyar ansar, <clears throat> wahai segenap orang-orang ansar, alam ajidkum dhullalan fahdakumullahu bi. Bukankah aku dahulu mendapati kalian orang-orang yang sesat? Lalu Allah memberi hidayah kepada kamu melalui aku. Nikmat hidayah mutafarriqin fajama'akumullahu bi Bukankah aku mendapati kamu dahulu bercerai-berai, berpecah belah. Lalu Allah satukan kalian melalui aku. Alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah aku mendapati kamu dahulu orang yang miskin, orang yang fakir. Lalu Allah cukupkan kalian melalui aku. Setiap kali Rasul menanyakan demikian, mereka selalu menjawab Allah wa Rasulhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih memberikan anugerah. Ini menggambarkan bahwasanya nikmat hidayah, nikmat yang paling agung yang paling besar. Setelah itu nikmat bersatu di atas Islam dan tidak berpecah belah. Baru kemudian nikmat harta benda. Juga kata Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala di antara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat yang beliau utus untuk berdakwah mengajak kepada agama Islam mengajak kepada bimbingan Islam mengajarkan kepada umat tentang bimbingan Islam beliau memberikan wasiat basyiru wala tunasiru wa yassiru wala tu'assiru wa tatawahu wala takhtalifu hendaklah kamu kalian semua memberikan kabar gembira jangan membuat umat lari hendaklah kamu memberi kemudahan-kemudahan jangan mempersulit hendaklah kalian semuanya saling mentaati dan jangan saling berselisih Nih dengan lafaz jamak uh, eh, ada beberapa hadisnya dalam Bukhari Muslim dengan lafaz musanna basyira wala tunasira dikarenakan ditujukan kepada dua orang sahabat yang diutus ketika itu. Jika Rasulullah SAW bersabda La takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih sebab hati-hati kamu akan berselisih. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim terkait dengan penataan soft. Diminta untuk melurus rapatkan soft. Dan dilarang untuk berselisih soft. Perselisihan para soft tadi akan berakibat hati-hati berselisih. Kata Sahih rahimahullah ketika itu terkait dengan hadis ini. Fa'akhbara anna al-ikhtilaf al-zahir sababun batin. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan perselisihan secara zahir sebab terjadinya perselisihan secara batin hatinya akan berselisih hati-hati akan centang perenang hati-hati akan berpecah belah jika akan salah zahirnya ikhtilaf ini semuanya menjelaskan kepada kita tentang tercelanya ikhtilaf juga beliau membawakan hadis Rasulullah SAW. Inna ahlakal ladhina min qablikum kasratu masailihim waktilafum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat masa sebelum kalian ialah banyaknya pertanyaan mereka dan ikhtilaf mereka pada para nabi-nabi mereka. Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim. Lu mengatakan bahwa kullu hadilah hadis fisihah. Semua hadis hadis ini ada dalam kitab sahih. Lu mengatakan setelah itu. Wa tawatara anhu sallallahu alaihi wasallam النهي عن الخروج على ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا وعصوا dan sungguh telah mutawatir dari beliau SAW larangan memberontak penguasa. Mutawatir dari beliau perintah untuk mendengar dan mentaati penguasa. Walaupun mereka walim. Walaupun mereka bermaksiat. Wa mazaka illa lima fil khuruji alaihim nasyil azim. Dan tidaklah itu semuanya melainkan dikarenakan pada pemberontakan penguasa ada kerusakan-kerusakan kejahatan yang begitu besar, begitu agung. <clears throat> Maksudnya adalah, Barakulatikum, di antara upaya untuk merakit persatuan kaum muslimin ialah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu pada penguasa mereka yang muslim dengan cara mendengarkan mereka, mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf selama mereka muslim larangan memberontak penguasa walau mereka walim mereka kejam, statis, bermaksiat, fasik dan yang lainnya selama tidak tidak kafir. Dikarenakan mendengar dan mentaati para penguasa akan menyatukan semua umat Islam negara itu. Dan dikarenakan pemberontakan penguasa akan memunculkan kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Di antara kerusakan yang nyata adalah perpecahan anak bangsa. <clears throat> ya, mereka semua akan berselisih, mereka semuanya akan tercerai-berai, mereka semuanya akan berpecah belah, mereka semuanya akan saling membunuh, dan yang lain-lainnya dari kerusakan-kerusakan pemberontakan penguasa. Maka di antara upaya menyatukan kaum muslimin ialah menyatukan mereka di atas penguasa yang muslim yang sah dengan prinsip semua taat dan larangan pemberontak penguasa. Namanya uh, eh, Barakulahikum uh, eh, berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Ada istimewa menyatukan umat Islam di atas al-haq, di atas sunnah wal Islam, ada luzumul jamaah, menetapi jamaahnya para penguasa dan tidak memberontak mereka. Ada dua, persatuan umat Islam dengan kebenaran dan jangan berpecah belah. Yang kedua, persatuan umat Islam dengan penguasa muslim yang sah dan tidak boleh memberontak penguasa. <clears throat> Belum mengatakan lagi setelah itu. Waqad amara Allah wa rasuluhu bi istima'il muslimin في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة dan Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan juga Rasulnya SAW telah memerintahkan untuk menyatukan kaum muslimin dalam banyak perkara ibadah seperti masalah haji, dua hari raya, jumatan, sholat jamaah, <clears throat> diperintah untuk berjamaah. karena beliau lima fi minat min at wa tawasuli wa adam taqatu' dikarenakan persatuan mereka dalam ibadah tadi ada unsur tawadud saling mencinta di antara mereka, watawasul saling berkomunikasi di antara mereka, wa atimit dan tidak akan berhubungan. <clears throat> Ini poin berikut yang yang beliau angkat. Termasuk upaya untuk menyatukan kaum muslimin ialah memerintahkan mereka mengerjakan serangkaian ibadah secara berjamaah. Lima waktu berjamaah, Jumatan berjamaah, sholat uh, id, fitri dan adha berjamaah, salat istisqa berjamaah, salat jenazah berjamaah, haji berjamaah. Semuanya itu di samping melaksanakan ibadah kepada Allah dengan bimbingan sunnah, di samping mendapatkan pahala besar dari berjamaah tadi, hikmah, faedah, penting yang diambil daripadanya adalah ini menunjukkan persatuan umat Islam prinsip yang sangat agung. Di antara upaya menyatukan mereka ialah menyatukan mereka dalam perkara ibadah. Dan yang lebih agung lagi ketika ibadah-ibadah tadi dilakukan bersama dengan penguasa muslim. Ada oleh ibadah di ma'al wulad. Menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah bersama dengan para penguasa atau menyerahkannya kepada para penguasa jamaah bersama dengan penguasa, Jumatan bersama dengan penguasa, hari raya bersama dengan penguasa, haji bersama dengan penguasa. Itu luar biasa. Menyatukan umat Islam dalam ibadah kepada Allah. Kemudian Sa'di mengatakan lagi, Qala rahimahullah wa nahallahu wa rasuluhu anil ghibati wal namimati was si'ayati wa taqatu' wal khiyanati wal hasadi wal wa nahwiha. Juga Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam melarang riba, membicarakan aib saudaranya, menyebut yang dia nggak suka, melarang dari yang namanya namimah adu domba, wasiaya upaya-upaya provokasi, takatur saya memutuskan hubungan, khianah pengkhianatan, hasad, dengki, dan yang lain-lainnya. Ini semua diharamkan dalam Islam. Kenapa? Belum mengatakan lima fiha minal fasad wa tashattutul ibad. Dikarenakan pada tindakan-tindakan tadi ada kerusakan-kerusakan dan bisa mencerai mereka hamba-hamba Allah. Bisa memecah belah hamba-hamba Allah وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق dan beliau dan Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk mendamaikan umat manusia islah mendamaikan umat manusia dengan berbagai macam cara yang syar'i hatta innahu al kadhib al mutawassila bihi lil islah bahkan Allah dan Rasulnya memubahkan menghalakan dusta yang dengan itu akan bisa mencapai kepada islah perdamaian. Lima fihi minas salah, dikarenakan padanya ada kemaslahatan, kemaslahatan umat. Itu dikatakan dusta dikarenakan menyelisih wakil. Tapi termasuk dusta yang diizinkan dalam Islam. Bukan termasuk namimah, bukan termasuk dusta ketika menebarkan kebaikan kepada si bulan, kebaikan kepada si Allah dalam rangka mendamaikan kedua pihak yang yang bertikai. Ini poin berikut yang saya sampaikan. <clears throat> Di antara upaya untuk menyatukan kaum muslimin adalah memerintahkan mereka, menghasung mereka untuk melakukan berbagai macam cara, berbagai macam upaya yang menyatukan mereka. Semua ucapan, semua perbuatan yang bisa menyatukan kaum muslimin lakukan selama itu syar'i nggak ada mungkar pada. Di antaranya adalah islah mendamaikan dua, kedua belah pihak yang bertikai. Bahkan untuk kepentingan ini diperbolehkan untuk berdusta. Berdusta menebarkan kebaikan-kebaikan dalam rangka untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai dikarenakan ada kemaslahatan di situ. Dan yang kedua dilarang melakukan apa saja baik ucapan atau perbuatan yang dengan itu bisa menghancurkan persatuan yang bisa mencerai berikan kalimat kaum muslimin, yang bisa memecah belah kaum muslimin, entah itu riba, atau ataukah atau kata tahrish, ataukah qati'atul rahim memutus hubungan, khiana hasad, dengki, dan yang lain-lainnya yang diharamkan dalam Islam. Ini upaya berikutnya. Nah, dari apa yang beliau uraikan, diambil kesimpulan yang sesungguhnya sudah sangat gamblang dan jelas. Diri, disimpulkan supaya lebih fokus dalam memahaminya. Yang pertama ialah perintah bersatu di atas tali Allah dan tidak berpecah belah. <clears throat> Dibawakan oleh beliau sekian banyak dalil tentang masalah anjun itu bersatu dan larangan berpecah belah. Persatuan di atas tali Allah merupakan sifatnya kaum mukminin. Saling membenci dan berpecah belah sifatnya kaum munafikin. yang mukminin itu saling menyayangi. sifat yang kaum munafikin saling membenci. Yang kedua di antara persatuan ialah bersatu pada seorang penguasa muslim yang sah mendengar dan mentaati mereka dalam perkara ma'ruf dan larangan memberontak penguasa. Ini adalah upaya untuk menyatukan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah barakallahu fikum uh, anjuran untuk melaksanakan ibadah kepada salat berjamaah disebutkan keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan sendirian. Kemudian setelah itu perintah untuk menjalankan berbagai macam upaya-upaya yang bisa menyatukan kaum muslimin. Di antaranya adalah islah, mendamaikan mereka semua dengan cara yang baik. Bahkan diperbolehkan dusta untuk itu. Dan larangan melakukan berbagai macam upaya-upaya, ucapan atau perbuatan yang bisa mencerai berikan kaum muslimin, yang bisa merusak persatuan kaum muslimin. Riba dan yang semisalnya. Juga belum mengingatkan bahwasanya ini termasuk an-nasihatu lil muslimin. Bentuk nasihat kepada muslimin yang paling agung ialah menyatukan mereka dan tidak memecah belah mereka. Juga belum mengingatkan bahwasanya ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat ukhuwah, nikmat persatuan dan tidak ada perpecahan di tengah-tengah mereka dan juga perlu mengingatkan pentingnya ta'awun. Ber, e, bantu membantu, tolong menolong untuk mewujudkan ini semuanya. Menyatukan kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Termasuk ta'awun dari diri wa taqwa. Sebagaimana upaya untuk mencari berikan mereka, memisahkan mereka, e, memecah belah mereka. Termasuk ta'awun al-ismil udwan yang paling yang paling agung. Beliau mengatakan sebuah jumlah. Dan secara global kata beliau, Barang siapa yang mencermati sejarah Rasulullah SAW. Ketika beliau bermuamal berinteraksi dengan makhluk Allah. Yang muslim ataupun yang kafir. Yang dekat ataupun yang jauh. Beliau akan memberikan yang namanya sikap yang lembut. Memberikan sama hatama, toleransi yang sempurna dengan timbangan Islam. Akhlak yang begitu agung, memaafkan orang-orang berbuat kesalahan, melembutkan hati-hati makhluk Allah supaya mereka bisa masuk dalam Islam. Dan beliau memberikan harta zakat kepada para mu'allaf, al itu kulubuhum. supaya mereka bisa masuk Islam dan kuat keimanannya. Dan beliau meninggalkan segala sesuatu baik ucapan yang bisa membuat umat itu lari. Bahkan bahkan beliau meninggalkan sesuatu yang afdal, yang sempurna, dan mengerjakan yang dibawa itu dalam rangka untuk menyatukan hati-hati umat manusia. Dicontohkan sama beliau ketika Rasulullah SAW memiliki azam yang sangat kuat untuk kembali membangun Ka'bah di atas Qa'id Ibrahim. Tapi beliau urungkan. Karena khawatir akan membuat fitnah di tengah-tengah kaum Quraisy yang baru masuk Islam. Nabi mengatakan kepada Aisyah dalam sisuan dalam Bukhari Muslim, "Laula anna qaumaki hadith wa ahdin di jahiliyah, naqabul ka'bata wa ja'altuha ala qaw'id Ibrahim." Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaum kamu baru saja masuk Islam, baru lepas dari kufur yang jahiliyah, niscaya aku akan robohkan Ka'bah ini dan aku akan jadikan ia di atas kaidah kawaid Nabi Ibrahim diurungkan. Dikarenakan hal tercipta. Dia mengatakan faman ta'ammala hada. Barang siapa mencermati ini semuanya, arafa. Dia akan tahu annahu sallallahu alaihi wasallam bil hanifiyyah samhah. Dia akan tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus dengan agama hanifiyah dan samhah. Fa alim 'alimta dzalik, dan bila kamu mengetahui itu, arafta, maka kamu menjadi tahu anna min ahammi din. bahwa saya termasuk kaidah-kaidah agama yang paling penting wa ajalli syara'il muslimin dan bimbingan kaum muslimin uh, eh, syara'il mursalin wa ajalli syara'il mursalin dan syariat para rasul yang paling agung yang paling mulia yang paling utama adalah an-nasihatu likafatil ummah menasihati semua umat wasya'yu fi jam'i kalimat muslimin dan upaya untuk menyatukan kalimat-kalimat kaum muslimin wa husul ta'aluf bainahum dan bagaimana cara terjadinya tercapainya hati-hati mereka semakin lembut ada kelembutan hati di antara mereka wa izaratu ma bainahum min bil tashahuni wal ihan dan menghilangkan apa yang terjadi di antara mereka adalah bentuk saling membenci saling bertikai dan saling berselisih. Jangan tahu itu. Persatuan kaum muslimin prinsip yang sangat agung. ide agama yang paling penting. Syariat para nabi yang paling mulia. Menyatukan kaum muslimin. Menyatukan umat Islam. Melembutkan hati-hati mereka. Berupaya untuk ke arah sana. Menghilangkan semua permusuhan, pertikaian, kebencian, perselisihan dari mereka semua. Beliau mengatakan setelah itu wa anna hadzal asla min a'zami ma'rufin yu'maru bih. Dan prinsip ini itu merupakan perkara ma'ruf yang paling agung yang paling besar yang diperintahkan. Wa yudha'atahu min a'zami munkar anhu dan menyia-nyiakan prinsip ini merupakan kemungkaran yang paling besar yang dilarang daripadanya. وأن هذا min furqil a'yan al-lazim li ummah dan bahwasanya prinsip ini merupakan perkara fardu ain perkara fardu ain yang harus yang lazim bagi setiap umat untuk memilikinya semua diilzam untuk memiliki prinsip ini ulama'iha wa wulatiha wa am wa awamiha baik ulamanya atau para penguasanya atau semua kaum muslimin semua harus punya prinsip ini بل هي قوا بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها bahkan ini adalah sebuah kaidah keimanan seseorang tidak akan sempurna melainkan dengan kaidah ini <clears throat> fatajibu wa ilman wa amala maka wajib memperhatikannya secara ilmu dan amalan wa innama kana amru kadzalik lima fi dzalika min al-masalih ad-diniyah wa dunyawiyah allati la yumkinu hasruha dan perkaranya seagung itu sepenting itu itu dikarenakan padanya ada kemaslahatan agama dan duniawiyah yang tidak mungkin disensus dihitung semuanya. Wa fi dha'atihi min al-madar ad-diniyati wa dunyawiyah ma la yumkinu 'adduha dan menyia-nyiakan prinsip ini. padanya terdapat kemalborotan secara agama dan duniawiyah yang nggak mungkin dihitung itu. Maka usaha yang paling agung yang dilakukan seorang muslim ialah menyatukan kaum muslimin, merajut persatuan kaum muslimin di atas al-haq, di atas sunnah dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Berbagai macam upaya yang disebutkan sebelumnya, lakukan. Yang syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwanafitina azakumullah. Asyik Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala membawakan faedah-faedah yang bisa dicapai dengan persatuan kaum muslimin, ukhuwah di antara mereka dan upaya untuk itu. Nah, Beliau menyatakan وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين dengan kesepakatan persatuan kalimat kaum muslimin, maka akan bersatu pula simpul-simpul agama, ikatan-ikatan agama, persatuan agama, agama Islam. Wa yahsuru lahum bidzalika fil ardi al-'izz tamkin Dan umat Islam akan meraih dengan prinsip ini kekuatan kemuliaan, kepemimpinan di muka bumi ini. bihi yazidul Islam wal iman. Dengan prinsip ini pula Islam dan iman kita akan bertambah. Di al-iman 'inda ahli sunnati wal jamaah qaulun wa 'amal. Yazidu bil ta'ah kusubil masyiyah bil Dikarenakan iman menurut ahli sunnah wal jamaah ialah ucapan dan amalan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Beliau mengatakan wasa'yu fi hadza min akbari ta'at. Upaya menyatukan kaum muslimin itu termasuk ketaatan yang paling besar. Fayazidu bil iman darajat. Maka iman akan bertambah sekian derajat dengan itu. Wa bit ta'alufi wal istima' يحصل التعاون على جميع حصار البر والتقوى والخير dengan hati yang saling lunak, dengan kelembutan-kelembutan hati di antara muslimin dan persatuan kaum muslimin akan tercapai ta'awun, tercapai saling bantu membantu, tolong menolong di atas semua perangai kebajikan, perangai ketakwaan, semua kebaikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La khaira fi katsirin min najwahum إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik mereka perbincangan rahasia mereka melainkan orang-orang yang memerintahkan sodakoh atau yang ma'ruf atau mendamaikan di antara umat manusia dan juga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ala ukhbirukum biafdala min darajatis siyami wal qiyami wal sadaqah. Maukah aku beritakan kepada kalian sebuah tingkatan yang lebih afdal dari tingkatan puasa, qiyamul lail dan sedekah. Mereka mengatakan, "Mau ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Islahu dzatil bain." Mendamaikan kedua belah pihak bertikai. Fa inna fasada dzatil bain al haliqah. dikatakan kerusakan kerusakan hubungan dua orang ini adalah orang ini adalah halikah yang menggunduli yang menebas sebuah dalam riwayat yang lain la lu halikatu sya'r aku tidak mengatakan bisa menggunduli rambut walakin halikatu din bahkan bisa menggunduli agama ini di riwayat oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahkan sama Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahih Abi Dawud. Lu mengatakan fa'ayu darajatin a'zam min hadhihi darajah. Maka tingkatan mana lagi yang lebih agung dibandingkan dengan tingkatan ini? Allah zada biha ala ummahatil fadail as-salah wa simu Tingkatan yang melebihi tingkatan amal-amal afdol yang paling utama, induk-induk amal yang paling afdol, sholat, puasa, sodako. Bisa mengalahkan ini semuanya. Itu menunjukkan tingkatannya lebih tinggi daripada semua tadi. Menyatukan umat Islam, mendamaikan dua pihak bertikai tadi. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahadu. Afalu khbirukum." بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أخي السلام بينكم Sungguh demi Allah kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman dan kamu belum beriman hingga kamu saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kamu sesuatu yang bila kamu kerjakan kamu akan saling mencinta? Asus salama bainakum tebarkan salam di antara kalian. Di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Asy-Syaikh Sa'di farattaba sallallahu alaihi wasallam dukhul al-jannati ala wujudil iman. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW beliau menjelaskan bahwasanya masuk surga itu diikat ya, ditartib, disusun dengan adanya keimanan. ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب itilaf dan adanya keimanan itu disusun diikat dengan tercapainya saling mencinta yaitu merupakan sifat lembutnya hati wanata ala dawa lihada Isa salam dan beliau memberikan tanbih mengingatkan adanya obat untuk ini semuanya. Obat untuk bisa melembutkan di antara hati dan saling mencinta. Yaitu dengan menebarkan salam. Lianna linal kalam alladhi min ajrihi sya'us salam min akbar dawa'i lidhalik. Sebab kelembutan ucapan yang karena itulah diperintahkan untuk menebarkan salam termasuk motivasi pemicu yang paling besar untuk terjadinya rasa saling cinta di antara kaum Semuanya kepada menyebarkan salam. Menebarkan salam ini menunjukkan ucapan yang lembut, ucapan yang santun, mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin. Dari menebarkan salam akan muncul rasa saling cinta, saling menyayangi di antara kaum muslimin. Rasa saling cinta ini merupakan bagian daripada keimanan dan iman itu merupakan ketentuan orang dimasukkan dalam surganya Allah. Iman sebab masuk surga, saling mencinta. Ya, saling mencinta. Sebab eh, dimasukkan dalam surga. Menebarkan salam pun juga demikian, sebab dimasukkan dalam surga. termasuk banyak lagi yang lain faedah yang uh, ada dari faedah-faedah menyatukan kaum muslimin. Juga belum membawakan dalam risalah ini beberapa maksadah kerusakan-kerusakan dari perselisihan, persengketaan, saling membenci, saling memboikot, dan yang lain-lainnya itu. Beliau mengatakan bahwa paling pertama, yang paling pertama dari perselisihan dan persengketaan adalah prinsip mulia ini akan disia-siakan. Prinsip persatuan, prinsip ukhuwah, tidak berpecah belah akan hilang, akan pudar, akan disia-siakan dengan adanya ikhtilaf. Dengan adanya persengketaan dan perselisihan. Ini. Madarat yang kedua ialah ditindakan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Karena menyelisih perintah. Ini merupakan tindakan durhaka kepada Allah dan Rasulnya yang berakibat akan datangnya iqab, hukuman dari Allah, berakibat diharamkannya dari pahala, berkurangnya iman, tercapainya penyesalan dan kerugian, dan mengabaikan dalil ayat, dalil hadis yang memerintahkan untuk bersatu padu, jangan berpecah. ini yang pertama kali muncul sebuah mafsadah besar dari berselisih, bertikai dan segala macam. Yang lainnya kata, kata beliau. Di antara maksud yang lainnya adalah akan terjadi pula liktital, saling berperang di antara kaum muslimin, wal saling bertikai, khusumah. Di antara kaum muslimin, adanya al-wala' wal-bara' yang sempit, adanya loyalitas dan permusuhan yang sempit yang menjadikan muslim berpecah belah, berkota-kota berkelompok-kelompok, masing-masing kelompok hendak dan ingin membela ucapannya, entah dengan hak atau dengan cara yang batil. Beliau mengatakan, فَيَحْسُلُ بِذَلِكَ مِنْ ارْتِكَابِ الْخَطَأِ wal huda Maka tercapailah, terjadilah dengan itu tindakan melakukan kesalahan, melakukan kesesatan, melakukan hawa nafsu. Ya, dari tindakan semuanya terjadilah yang namanya al-mafasid al-'amma wal khasah ma la ya'lamuhu illallah. Muncul maksud yang umum, ada yang khusus, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Karena melakukan perselisihan, pertikaian, muncul jatuh dalam perkara kesalahan, bahkan kesesatan, bahkan hawa nafsu, maka muncul mafasid, mafsadai begitu besar secara umum ataupun secara khusus. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. <clears throat> belum membawakan sekian banyak mafasid yang begitu besar, dikarenakan adanya pertikaian dan permusuhan yang ada. <clears throat> nah, banyak sekali Hanya dia membenci orang yang berselisih dengannya. Akibatnya dia menolak kebenaran, meninggalkan al-haq yang mungkin ada pada orang yang menyelisihi dia. Hah? Sehingga jatuh dalam sikap menolak kebenaran, membenci kebenaran, membenci ahlul haq. Hmm, akan muncul yang namanya riba, namimah, adu domba, provokasi, tahrish. Itu merupakan dosa yang paling besar. Itu yang paling besar. Akan muncul yang namanya si'il qasad. Ah, muncul niatan-niatan yang sangat jelek. Mengikuti hawa nafsu. Dalam rangka semata-mata untuk membela dirinya. Dalam rangka untuk melawan orang yang menyelisihi dia. Akhirnya jatuh dalam uh, mencela kehormatan para ulama. Mencela kehormatan orang yang saleh. Mencela kehormatan bahkan para umara dan banyak lagi yang lain. Sekian banyak mafasid, kerusakan-kerusakan akan muncul kata beliau. Dikarenakan ada ikhtilaf seperti ini. Nah, akhirnya renggang hubungan, saling hajar menghajar pemboikotan yang nggak syar'i, saling menjauh, ketemu saling melengok, dan segala macamnya. Akhirnya satu sama lain tidak menyayangi, tidak mencintai, tidak saling belajar kepada yang lain, dan bisa mengajarkan ilmu kepada yang lain, dan bisa saling menasihati. Al-Muhim banyak masalah, banyak kerusakan-kerusakan yang hilang dikarenakan adanya permusuhan dan pertikaian tadi. Allahul Musta'an. Al-Muhim banyak belum menyebutkan diri salah ini sekian banyak kerusakan-kerusakan yang ada yang dimunculkan daripada perpecahan perpecahannya. Khulafahnya adalah barakallahu fikum. Saya sengaja banyak membacakan dari kalamnya beliau dikarenakan kalam yang bagus, kalam yang wah dan gamblang. Ini semuanya sebagai muhasabah untuk kita pribadi, sebagai ifrah untuk kita semua, dan mari kita meraih persatuan umat Islam, kaum muslimin bersatu di atas Alkitab, usul dan pemahaman salaf, bersatu di atas manhaj salaf, di atas al-haq, di atas sunnah, Barakallahu fikum. Kita berupaya sekuat tenaga untuk melakukan apa saja upaya-upaya syar'i, ucapan, perbuatan yang syariatkan untuk bisa menyatukan kaum muslimin alal haq. Dan kita tinggalkan perselisihan, pertikaian, permusuhan, kebencian, perpecahan, dan yang lain-lainnya. Dikarenakan semua dilarang dalam Islam. Kita tinggalkan semua ucapan, semua perbuatan yang bisa menceritakan kaum muslimin. Ya, semuanya itu supaya kita di atas prinsip yang hak bersatu di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Semoga apa yang saya bermanfaat untuk saya pribadi dan juga yang mendengarkan muhadharah ini. Mohon maaf dikarenakan kadang agak cepat uh, dalam menyampaikan, dikarenakan mengejar waktu, uh, waktunya juga mendekati zuhur. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah SWT memberikan taufik wal hidayah kepada segenap kaum muslimin, terkhusus sunnah wal jamaah, salafiyin, memberikan taufiknya kepada mereka semua sehingga mereka semua bersatu di atas al-haq sunnah dan melindungi mereka semua dari perpecahan dan pertikaian.